بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم muslimin والمسلمات rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-16 Sebuah bab yang membahas tentang Keadaan para malaikat Allah Yang mana mereka adalah makhluk yang paling perkasa dan makhluk yang paling kuat akan tetapi mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat-malaikat yang kuat dan gagah perkasa pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan sebuah dalil dari Al-Qur'an dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiganya sangat berhubungan. Jadi dalam ayat, dalam hadis terdapat penafsiran ayat. Oleh karena itu insya Allah kita baca semuanya tiga dalil. Kemudian di akhir kita petik pelajaran-pelajaran. Dalil yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir sampai ketika rasa takut telah dihilangkan dari hati-hati mereka maka mereka pun berkata kepada sebagian yang lainnya apa yang telah dikatakan oleh Rob mereka Sebagian yang lain menjawab Rob kita mengatakan yang hak Dan dia maha tinggi lagi maha besar Surat Sabak ayat ke-23 Berikutnya Penafsiran ayat ini terdapat dalam hadis berikutnya fi sahih di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fudhum dzalik apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya di langit maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk terhadap ucapan Allah Seakan-akan ucapan Allah itu bagaikan sebuah atau rangkaian rantai yang dipukulkan di atas sebuah batu yang suaranya sangat keras sehingga membuat mereka sangat ketakutan hingga pingsan. Jemaah sekalian, kata para ulama, maksud hadis ini adalah menyamakan pendengaran mereka ketika mendengarkan ucapan Allah dan pendengaran kita ketika mendengarkan besi dipukul di batu cadas jadi memekakan telinga bukan bermakna menyamakan ucapan Allah dengan suara besi tersebut tapi menyamakan pendengaran mereka. Intinya mereka ketakutan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Nah, sekarang lafaz di sini sudah sama persis dengan ayat yaitu surat Saba ayat ke-23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sampai ketika ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka. Allah yang menghilangkan ketakutan itu. Qalu barulah mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan oleh Robmu? Qalul haqqa. Maka sebagian yang lain menjawab, Rob kita mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir." Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Sampai di situ ayat surat Saba ayat 23. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Fayasma'uha mustariku sam'i." Lalu pencuri berita atau penyadap berita mendengarkan berita tersebut, mencuri-curi dengar berita tersebut. Yaitu mereka adalah para jin wa mustariku sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din dan para pencuri berita itu para jin mereka satu dengan yang lainnya satu berada di atas yang lainnya sebagian berada di atas sebagian yang lainnya wasafahu sufyan bikaf bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi sufyan yaitu sufyan bin uyainah seorang perawi hadis ini beliau adalah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali salah seorang ulama besar ahlu sunnah wafat pada tahun 198 Hijriah beliau mensifatkan para setan itu dengan tangannya dengan merenggangkan dan membuka jari jemari beliau. Ya. Ya kurang lebih mereka seperti ini. Satu menaiki yang lain. Dari bumi sampai ke satu tempat di bawah langit. Dan jemaah sekalian, satu tempat di bawah langit itu disebutkan dalam surat Al-Jin ayat ke-9. Mereka mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i dan bahwasanya dahulu kami memiliki satu tempat di situ kami duduk untuk mendengarkan berita dari langit berita dari langit yang maksudnya adalah malaikat berbicara mereka mencuri dengar dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha tempat yang dimaksud adalah di awan. Dalam riwayat Muslim Nabi SAW bersabda ini dari Aisyah bukan dari Abu Hurairah Innal malaikata tanzilu fil anan Fatadhkurul amru Fatadhkurul amra qudiya fis sama' fatastariku syayatin as-sam'a fatuhihi ilal kuhan Sesungguhnya para malaikat turun di awan lalu mereka berbicara tentang peristiwa di bumi yang telah ditetapkan di langit. Maka dari situlah setan-setan itu mencuri beritanya. Mencuri dengar kemudian mereka sampaikan kepada para dukun. Jadi maknanya adalah mereka bukan naik ke langit. Karena langit itu adalah atap yang terjaga. Atap yang terjaga tidak tidak mungkin mereka bisa menembus langit. Iya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-32 Allah menyatakan wa ja'alna samaa sakofam mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga. Dan langit itu memiliki pintu-pintu. Setiap pintunya ada para malaikat yang menjaga. Tidak mungkin setan-setan itu bisa menembus langit. Jadi mereka bisa mendengarkan ketika para malaikat itu turun ke awan, malaikat berbicara lalu mereka mencuri dengar. Ya. fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu maka setan yang paling atas mendengarkan ucapan malaikat lalu dia sampaikan kepada yang ada di bawahnya thumma yulqihal akhar ila man tahtahu yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya hatta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin sampai akhirnya tiba pada lisan penyihir atau dukun. Sampai akhirnya tibalah di lisan penyihir atau dukun. Farubbama adrakahu shihabu qabla qiyaha. Namun bisa saja setannya itu terkena lemparan bintang sebelum dia menyampaikannya warubbama alqaha alqaha qabla ayudrikahu dan bisa saja dia sudah menyampaikan berita tersebut barulah dia terkena lemparan bintang fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbatin akan tetapi ketika dia sampaikan berita itu dia sudah tambah dengan seratus kedustaan fayuqal pada akhirnya di bumi dikatakan Alaysa qad Alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza bukankah dukun itu telah mengatakan pada hari ini akan terjadi ini dan itu kada wa kada dan ternyata terjadi sesuai dengan apa yang dia katakan itulah ucapan orang-orang bodoh di bumi tertipu dengan dukun tersebut fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Pada akhirnya si dukun itu atau tukang ramal atau penyihir itu dipercaya oleh manusia hanya dengan satu kalimat benar, satu berita benar yang dicuri dari langit. Iya. Dan jemaah sekalian, tentang lemparan bintang ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh kami telah menjadikan kami telah menjadikan bintang-bintang itu sebagai perhiasan langit dan kami jadikan sebagai pelempar setan ya Kita baca sekalian hadis yang berikutnya karena sangat berhubungan. Hadis berikutnya menambah kejelasan hadis yang telah kita baca. Wa anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sim'an. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal An-Nawas bin Sim'an bin Khalid Al-Kulabi. Semoga Allah meridhai beliau. Qala beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah menginginkan untuk mewahyukan keputusannya maka Allah berbicara menyebutkan wahyunya tersebut akhadhatis samawati minhu rajfah langit-langit pun bergetar karena mendengarkan ucapan Allah Aukala atau nabi bersabda ini kata para ulama keraguan dari perawi Ra'datun syadidatun. Langit bergetar hebat. Khaufan minallahi azza wa jalla. Karena takut kepada Allah azza wa jalla. Di hadis sebelumnya tidak disebutkan langit bergetar. Ini tambahan. Fa'idha sami'a dhalika ahlus samawati saiku wa kharru lillahi sujjada maka apabila penduduk langit mendengarkan ucapan itu, mereka pun tersungkur, mereka pun pingsan dan tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit maksudnya para malaikat. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama mengangkat kepalanya setelah pingsan itu adalah malaikat Jibril alaihi salam fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada maka Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril wahyunya sesuai dengan kehendaknya thumma yamurru Jibril alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikat malaikatuha mal, sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril kemudian malaikat Jibril melewati para malaikat setiap kali beliau melewati satu langit, maka para malaikatnya pun bertanya, apa yang telah dikatakan oleh Rob kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, qala al-haqqa wa aliyul kabir. Rob kita mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla qala Jibril. Maka semua malaikat itu berkata seperti yang dikatakan oleh Jibril fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla sampai akhirnya Jibril menyampaikan wahyu kepada apa yang Allah telah perintahkan untuk disampaikan kepada beliau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Huzaimah dalam kitabnya At-Tauhid Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan Imam Al-Ajuri dalam kitabnya as syariah jemaah sekalian Inilah tiga dalil yang semuanya saling berhubungan. InsyaAllah ta'ala kita petik beberapa pelajaran dari dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian bahwasannya para malaikat adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah. Padahal mereka adalah makhluk yang gagah perkasa. Makhluk yang tubuhnya besar lagi kuat. Jemaah sekalian dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki 600 sayap dan beliau menutupi ufuk. Jadi ketika malaikat Jibril menampakkan diri, tidak ada lagi yang terlihat. Di depan kita tidak ada lagi yang terlihat kecuali beliau. Ketika menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Iya. Dan beliau membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj menempuh perjalanan yang sangat jauh menembus tujuh lapis langit dan disebutkan dalam athar yang sahih ada di akhir kitab ini langit itu jaraknya antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan Demikian pula antara langit dan bumi. Langit dan langit pertama dan bumi 500 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Dan malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tujuh lapis langit itu hanya satu malam pulang pergi. Ya, kurang dari satu malam pulang pergi. Demikian pula malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Mereka turun juga di malam itu dan kembali di pagi hari. Mereka turun di malam itu dan kembali di pagi hari. Ini menunjukkan jemaah sekalian kekuatan. Ya, jarak sejauh itu bisa ditempuh oleh malaikat dalam waktu yang sangat singkat. Ya, bukan menghilang ya tetapi mereka ber, apa namanya melalui berjalan ya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dalam waktu yang sangat cepat menunjukkan kekuatan para malaikat yang luar biasa ya Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan oleh malaikat Jibril di dekat sini ada malaikat penjaga gunung kalau engkau mau, gunung itu diangkat bisa diangkat oleh malaikat itu dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Penduduk Taif ketika itu menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Gunung bisa diangkat oleh malaikat. Ya. Intinya adalah mereka adalah makhluk yang kuat, besar dan gagah perkasa. Tetapi jemaah sekalian, telah kita bacakan tadi mereka ketika mendengarkan Allah berfirman tersungkur sujud sampai pingsan, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran jemaah sekalian. Kita yang tidak ada apa-apanya, yang lemah ini sudah sepatutnya untuk lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun pelajaran terpenting dari sini adalah bahwasannya para malaikat yang kuat lagi gagah perkasa tersebut tidaklah patut dipersekutukan dengan Allah. Ini pelajaran yang ingin diberikan oleh penulis buku untuk menjelaskan kepada kita batilnya perbuatan kesyirikan makhluk yang kuat gagah perkasa ternyata di hadapan Allah sangat lemah tunduk patuh tersungkur bersujud, pingsan takut kepada Allah ketika mendengarkan ucapannya. Berarti tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Mereka bukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mempersekutukan Allah dengan selain mereka ya, dari kalangan makhluk-makhluk yang lebih lemah tentu lebih tidak patut lagi. Ya. Dan di sisi lain jamaah sekalian, malaikat adalah makhluk yang dekat kedudukannya dengan Allah. Karena mereka nggak pernah berbuat dosa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Allah tugaskan. Mereka makhluk yang taat sehingga derajat mereka di sisi Allah juga sangat tinggi. Maka apabila para malaikat tidak patut dipersekutukan dengan Allah, makhluk-makhluk yang lain yang lebih rendah derajatnya tentu lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, Bab ini juga menunjukkan kepada kita rasa takut kepada Allah adalah buah dari ilmu tentang Allah. Ilmu yang membawa kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepada Allah. Itulah para malaikat. Para malaikat benar-benar mengenal Allah. Mereka memiliki ilmu tentang Allah. Mereka menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah di langit. Demikian pula di bumi. Demikian pula dalam diri mereka. Dalam diri mereka ada keagungan dan kebesaran Allah. Maka dengan itu mereka mengenal Allah. Sehingga jemaah sekalian, mereka pun sangat takut kepada Allah. Yarhamukallah. Demikianlah. Rasa takut kepada Allah muncul dari ilmu tentang Allah pengetahuan seseorang, pengenalan seseorang terhadap Allah. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari keadaan para malaikat. Iya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, tidak diragukan lagi ayat dan hadis yang telah kita baca menunjukkan kepada kita keagungan dan kebesaran Allah. Keagungan dan kebesaran Allah. Dan bahwasannya hanya dialah satu-satunya yang patut disembah. Tidak ada yang lain. Karena malaikat yang gagah perkasa yang kuat, yang besar sekali fisiknya pun takut kepada Allah, tunduk kepada Allah. Dan Allah Maha mampu menciptakan mereka. Maka ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya ayat dan hadis yang telah kita baca juga menunjukkan kepada kita penetapan sifat al-ulu bagi Allah sifat ketinggian. Jemaah sekalian, ulama menjelaskan sifat ketinggian Allah terbagi menjadi dua. Uluwu zat dan uluwu sifah. Ketinggian zatnya dan ketinggian sifatnya. Ketinggian sifatnya maknanya adalah sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang maha tinggi tidak ada yang menyerupai sifat Allah sedikit pun tidak ada makhluk yang memiliki satu sifat yang menyerupai sifat Allah jemaah sekalian ketinggian sifat Allah ini semua umat Islam menerimanya mengimaninya permasalahannya uluwudzat Hadis yang telah kita baca juga menunjukkan Allah memiliki sifat uluwudzat dan juga bisa dipetik dari nama Allah Al-Ali. Ayat surat Sabah ayat ke-23 menunjukkan dua nama Allah yaitu Al-Ali dan Al-Kabir yang maha tinggi lagi maha besar. Maka dalam nama Al-Ali terkandung sifat Al-Ulu, sifat ketinggian. Sifat maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah mencakup maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifat-sifatnya. Iya. Maha tinggi zatnya maksudnya jemaah sekalian adalah Allah di atas seluruh makhluknya. Allah di atas seluruh makhluknya. Iya. Dan makhluknya yang paling tinggi adalah arsh. Dan arsh posisinya di atas air dan di bawah air itulah langit yang ketujuh. Ini ya, subhanallah. Ini keagungan dan kebesaran Allah juga. Allah mampu menciptakan lautan yang besar di atas langit yang ketujuh dan di atasnya adalah arsh. Ya. Insya Taala nanti akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang agungnya arsh. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar di atasnya lah Allah Subhanahu wa taala istiwa. Istiwa itu maknanya al-ulu wal istiqrar. Allah maha tinggi dan menetap di ketinggian tersebut. Iya. Yeah. Tapi jemaah sekalian, kita wajib mengimani seperti yang Allah katakan, yaitu Allah maha tinggi di atas segala sesuatu di atas arsnya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Namun jangan kita bayangkan Allah seperti makhluk. Ya, ada sebagian orang mereka bayangkan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau begitu saya tidak percaya Allah di atas arsy. Sebenarnya orang yang mengatakan ini dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Dia bayangkan Allah seperti makhluk, kalau ada di atas arsh, berarti butuh kepada arsh. Jadi sebenarnya dia telah menyamakan Allah dengan makhluk tanpa dia sadari. Tapi jemaah sekalian, yang seharusnya adalah kita imani Allah di atas arsh tanpa membutuhkan arshnya sedikit pun. Iya. Dan buang semua logika-logika makhluk kepada Allah. Buang semuanya. Itu kan logika makhluk. Makhluk kalau di atas sesuatu, berarti dia butuh kepada sesuatu itu. Kita di atas karpet, bukan karpet yang butuh kita. Kita yang butuh karpet. Itu jangan digunakan untuk memahami Allah di atas arsh. Kalau kita gunakan logika itu, maka kita akan menolak ayat Allah yang jelas. Ya. Yeah. Padahal Allah telah menyatakan, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Logika yang lain, ya. Kalau makhluk itu di atas sesuatu, maka pada umumnya sesuatu itu lebih besar daripada dia. Ya. Contohnya kita di atas lantai dua maka lantai dua itu besar, dia kecil. Ya. Dan lantai satu dan lantai dua kalau digabungkan jelas lebih tinggi daripada dia. Maka ini jangan digunakan untuk memahami Allah berada di atas arsh. Allah maha besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Allah. Makhluk semuanya kecil. Allah maha besar. Makanya Perhatikanlah jemaah sekalian dalam ayat ini dua nama digandengkan. Al-Ali Al-Kabir. Maha tinggi dan maha besar. Ya. Agar kita jangan serupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita di atas sesuatu, bisa jadi sesuatu itu lebih besar daripada kita. Ya. Sebagaimana ada hadis Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Maka jemaah sekalian, jangan kita bayangkan Allah turun berarti arsnya kosong. Iya. Allah turun seperti makhluk turun dari lantai dua ke lantai satu. Berarti lantai dua dan lantai satu itu jauh lebih besar daripada dia. Itu logika makhluk, itu buang semuanya. Jangan digunakan untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita memahami saja sesuai dengan dalil yang mengatakan kepada kita. Yakin Allah turun. Tetapi bagaimana Allah turun dan bagaimana Allah istiwa di atas arsh, kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Allah nggak beritahu. Allah nggak beritahu kepada kita. Cukup kita yakin itu pasti sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak sama dengan cara turunnya makhluk tidak sama dengan keberadaan makhluk di atas sesuatu. Jadi jangan kita gunakan logika-logika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita terikat dengan dalil-dalil syar'i, dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian, inilah satu sifat Allah yang banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin yaitu sifat istiwa Allah istiwa di atas arsh ya dengan logika-logika mereka yang pendek ya mereka ingkari ayat-ayat ini karena menggunakan logika itu pun logika yang cocok bagi makhluk dia mau cocokkan logika itu kepada Allah Subhanahu wa taala inilah salah satu sebab penyimpangan kalau akal digunakan untuk menetapkan akidah. Ya. Maka jemaah sekalian, jalan keselamatan untuk beriman dan memiliki akidah atau keyakinan adalah dengan mengikuti pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. ya. Dan ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Termasuk ulama empat mazhab sepakat Seluruh sahabat tabi'in dan ulama empat mazhab semuanya sepakat Allah istiwa di atas arsh, di atas langitnya yang ketujuh. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Dan Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang paling keras. Beliau mengatakan seandainya ada orang yang berkata, saya enggak tahu Allah di langit atau di bumi, maka dia kafir. Karena dia jelas-jelas mengingkari ayat-ayat Allah yang telah menyatakan dengan tegas Allah di atas arsnya, di atas langitnya. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, jangan kita gunakan logika makhluk. Ya. Allah di atas langit, seakan-akan langit itu lebih besar daripada Allah tidak. Itu semua logika makhluk kita buang semuanya. Ya. Allah Maha Tinggi. Tetapi Maha Tingginya Allah tidak sama dengan tingginya makhluk. Allah di atas arsy Allah di atas arsnya tidak sama dengan makhluk di atas satu benda tertentu. Tidak sama. Iya. Jadi Allah maha tinggi, maha besar, tidak ada yang serupa dengannya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran lainnya jemaah sekalian. Hadis yang telah kita sebutkan yaitu hadis yang dalil yang kedua hadis Abu Hurairah menunjukkan batilnya sihir dan perdukunan. Batilnya sihir dan perdukunan. Dan bahwasannya para tukang sihir dan para dukun itu adalah budak-budaknya setan. Jamaah sekalian, kenapa setan mau membantu mereka? Karena mereka sudah jadi budak setan terlebih dahulu. Setan gak akan membantu mereka secara gratis dan setan mempergunakan para dukun itu untuk menyesatkan manusia. Ya. Ketika mereka mengatakan ternyata apa yang dikatakan dukun itu benar. Dia bilang hari ini akan terjadi ini dan itu. Betul sesuai kenyataan. Ketika mereka percaya si dukun tahu perkara gaib, kafirlah mereka. Itu yang dikehendaki oleh setan. Subhanallah, perhatikanlah jemaah sekalian. Bagaimana kerjasama setan dan para dukun untuk menyesatkan manusia. Dia bantu para dukun, walaupun dia mengambil resiko terkena lemparan bintang. Subhanallah. Ya. Untuk menyesatkan manusia, dia gunakan para dukun, mengabarkan berita gaib yang sekali-kali benar. Ya. Karena itu adalah berita yang mereka curi dari langit untuk menyesatkan manusia supaya manusia punya keyakinan Mbah fulan ya tahu perkara gaib. Orang pintar.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 Ya, malaikat nggak tahu kecuali Allah beritahukan. Di langit para malaikat nggak tahu perkara gaib. Di bumi siapapun tidak tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka siapa yang mempercayai selain Allah mengetahui perkara gaib, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Iya. Yeah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, kemudian dia percaya dengan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh tukang apa namanya? setan-setan tersebut dari tukang sihirnya. Bisa menyesatkan manusia. Iya. Kemudian para tukang sihir, para dukun itu mengatakan para jin itu adalah khadam mereka. Subhanallah. Mereka yang sebenarnya menjadi khadam para tukang apa namanya? para setan tersebut. Iya. Karena mereka mau disuruh-suruh oleh setan itu untuk menyesatkan manusia. Iya. Maka jemaah sekalian, hadis ini menyingkap kepada kita menyingkap kepada kita hakikat perdukunan dan para tukang sihir. Ya, mereka sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya kelebihan apa-apa, malahan punya kekurangan yang besar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengabarkan berita-berita gaib tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dia hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan dukun, maka dia seorang nabi. Kalau bukan nabi berarti dukun. Dan setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi nabi yang lain. Kalau begitu pasti dia dukun. Walaupun dia dipanggil kiai atau ustadz. Ya, Yeah. Ini hadis ini mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan penamaan. Bisa saja dukun tapi dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Kalau dia memiliki ciri-ciri dukun, diantaranya adalah suka menebak berita gaib atau meramal kejadian masa depan, dia adalah dukun. Iya. Dan dia mendapatkan berita-berita dari setan-setannya. Dan jemaah sekalian, di samping itu banyak yang mereka lakukan kekufuran dan kesyirikan supaya mau dibantu oleh setan. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang sihir dan perdukunan. Pelajaran lainnya jemaah sekalian, manusia itu gampang tertipu. Ya. Hadis ini menunjukkan manusia itu gampang tertipu. Bagaimana mungkin jemaah sekalian? Hanya satu yang benar Seratus bohongnya manusia bisa percaya. Ya. Kata Nabi SAW, setan menyampaikan satu berita benar, dia tambah seratus kebohongan. Tapi manusia percaya, ternyata betul ya. Apa yang dia katakan, betul terjadi. Subhanallah. Hanya gara-gara satu berita benar itu, seratus kebohongan mereka percaya. Jadi, ini peringatan bagi kita untuk tidak gampang tertipu. ya. Dan kita tidak akan tertipu jamaah sekalian, kalau kita mendalami ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, tidak gampang ditertipu oleh godaan-godaan dan tipu daya setan. Iya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, ada yang terlewat tadi terkait sifat Allah juga. Allah memiliki sifat berbicara dengan ucapan yang bisa didengarkan oleh para malaikat. Ya, ucapan yang hakiki. Allah berbicara dengan ucapan yang bisa didengarkan oleh para malaikat. Dan tentunya sifat berbicara Allah sama dengan sifat-sifat yang lainnya sedikit pun tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Hadis ini juga menunjukkan bahwa para dukun itu termasuk jenis manusia yang paling pendusta. Hadis ini juga menunjukkan banyaknya jumlah para jin. Subhanallah. Saking banyaknya mereka bisa mengatur saf sampai ke langit atau satu tempat di bawah langit. Padahal itu kan jauh sekali. Ya. Itu jauh sekali tapi saking banyaknya jumlah mereka ya dan karena memang wajar karena jin itu adalah makhluk yang lebih dulu diciptakan di muka bumi jadi wajar saja kalau jumlah mereka lebih banyak daripada manusia dan juga para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan jasad mereka adalah halus dan bisa terbang kalau nggak bisa, kalau nggak halus dan nggak bisa terbang, nggak mungkin mereka bisa bersaf-saf sampai ke langit. Iya. Oleh karena itu, ketika kita sudah pahami, mereka memang seperti itu sifatnya, kemampuannya seperti itu, maka kita nggak akan tertipu. Kita nggak akan tertipu. Ya. Jamaah sekalian, ada seseorang satu kejadian ya, di belahan bumi yang lain, dalam sekejap dia bisa tahu. Seakan-akan dia melihat. Padahal dia nggak menggunakan internet atau medsos dan lain-lain. Seakan-akan dia melihat. Kenapa? Karena ada setannya yang beritahu. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa itu mudah saja dilakukan oleh setan-setan itu, maka kita nggak akan tertipu. Itu gampang saja dilakukan oleh setan. Karena dia cepat, halus, dan jumlahnya banyak. Ya, kalau dari langit saja mereka bisa bisik-bisik sampai akhirnya tiba di bumi, apalagi berita yang terjadi di bumi. Tentu bisa lebih cepat lagi. Ya. Jadi jangan gampang tertipu dengan para dukun Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis-hadis ini juga terkandung pelajaran tentang para malaikat. Bahwa para malaikat betul-betul adalah makhluk yang memiliki jasad. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Uli ajni hati masna wa thulatha. Allah menciptakan para malaikat memiliki sayap-sayap. Ada yang punya sayap dua, ada yang punya tiga. Dan dalam hadis Bukhari, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita, malaikat itu betul-betul makhluk yang berwujud. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, malaikat itu sebenarnya nggak ada. Malaikat itu hanyalah potensi baik dalam diri manusia. ya Sebaliknya mereka juga nggak percaya ada setan. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita setan benar-benar nyata berwujud. Karena ada sebagian orang mengatakan setan itu hanyalah potensi buruk yang ada dalam tubuh manusia, ada dalam diri manusia. Ya. Kemudian di hadis yang terakhir juga ada pelajaran tentang keutamaan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian di dalam hadis-hadis ini juga ada penetapan jumlah langit bahwa langit itu berbilang. Karena dikatakan di sini as-samawat. As-samawat adalah jamak as-sama. Maka langit itu berbilang. Iya. Dan dalam Al-Qur'an lebih jelas lagi langit itu ada tujuh lapis atau ada tujuh langit. Iya. Satu lagi terlewat sifat Allah al-iradah. Sifat Allah al-iradah. Di dalam hadis yang terakhir disebutkan apabila Allah berkehendak atau berkeinginan untuk menyampaikan wahyunya maka di situ ada penetapan sifat al-iradah sifat berkehendak berkeinginan ya maka jemaah sekalian semua sifat-sifat Allah ini kita imani sebagai sifat Allah betul-betul Allah memiliki sifat itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk ya jemaah sekalian mungkin ini saja beberapa pelajaran yang bisa kita petik kalau kita gali lebih jauh tentu masih banyak pelajaran yang bisa kita petik namun waktu membatasi kita semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab saya persilakan Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis Iya. Ini masya Allah pertanyaan bagus sekali. Batas antara iman dan akal. Ada orang dengan akal tambah beriman. Ada orang dengan akal malah jadi kafir. Di mana batasnya jemaah sekalian? Batasnya adalah akal itu digunakan untuk memahami dan mengikuti yang benar bukan sebagai sumber di dalam beragama iya disitulah batasnya ketika manusia menjadikan akalnya sebagai sumber atau sebagai penentu yang benar dan yang salah itulah sebab kesesatan bahkan sampai ada orang-orang yang berprinsip Ya, ini prinsip dalam manhaj mereka, dalam metode mereka beragama. Akal itu yang paling tinggi kata mereka. Sehingga kalau mereka temukan satu ayat atau satu hadis yang kelihatan bertentangan dengan akal, akal yang diutamakan. Itu prinsip mereka. Dan inilah sebab kesesatan. Akal dijadikan sumber agama atau dijadikan sebagai penentu mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Maka ini melampaui batas. Yang benar akal itu digunakan untuk mempelajari dan berusaha memahami serta mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kalau kita dapati kayaknya ayat ini enggak masuk akal. Atau kayaknya hadis ini enggak sesuai akal. Maka apa yang kita lakukan? Bukan ayat dan hadis yang kita salahkan. Salahkan akal kita. Iya. Barangkali saya belum paham ini. Pasti ada salah dalam dalam pemahaman saya. Kalau kelihatan enggak masuk akal, pasti pemahaman saya ada salah. Perlu kita pelajari lagi, perlu kita melihat penjelasan-penjelasan para ulama supaya kita paham. Iya. Dan ada bagian-bagian yang akal sama sekali nggak bisa menjangkau. Contohnya apa? Perkara gaib. Perkara gaib. Bukan bagian akal di situ. Nggak mungkin menjangkau. Iya. Jangankan terkait dengan Allah, bagaimana bentuk-bentuk sifat Allah. Itu nggak mungkin dijangkau dijangkau oleh akal kita. Iya. Untuk memahami persoalan sederhana saja, akal kita bisa jadi tidak sanggup menjangkau. Contohnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'lahu. Seandainya agama ini mengikuti akal, tentu bagian bawah sepatu lebih patut untuk diusap daripada bagian atasnya. Ya. Kita belajar fikih juga kan di sini? Sudah sampai mana? Ya. Sudah dipelajari, Pak. Mengusap dua sepatu. Ya, sudah kan? Yang kotor kan bagian bawah. Tapi ketika berwudu diusap bagian atasnya. Makanya Ali mengatakan demikian. Sama dengan orang buang angin jemaah sekalian. Ya. Kenapa bukan apa namanya duburnya yang dicuci? Tapi cukup dia berwuduk saja sudah suci dia. Ya. Itu dalam persoalan-persoalan yang lebih sederhana, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang alam akhirat, tentang alam langit, ya. Maka akal kita nggak akan sanggup menjangkaunya. Kenapa jemaah sekalian? Karena akal kita terbatas. Akal kita terbatas, ya. Walaupun dikum, dikumpulkan seluruh ilmuwan ya untuk mengetahui apa yang ada di atas langit, mereka nggak akan tahu. Ya. Kecuali Allah memberitahukannya kepada kita. Ya. Demikian wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Tadi mengatakan bahwa dapat saya dapat menyimpulkan sedikit mungkin begini, Pak Ustadz. Tadi di dalam hadis pertama disebutkan bahwa berita-berita dari Allah itu para malaikat para syaitan itu bisa mencuri berita dari langit. Dan di hadis kedua disebutkan bahwa tidak eh, para para jin tidak dapat lagi men, mendapat eh, mencuri eh, berita dari langit. yang menjadi pertanyaan pada suatu saat para jin itu memang tidak bisa dapat lagi mencuri berita dari langit. Pertanyaan saya mengapa waktu itu. Suatu saat itu tidak lagi apakah para para jin itu mas, sampai sekarang bisa mencuri berita lagi dari langit itu, Pak Ustaz. Karena kalau nggak salah pada saat eh, berita itu tidak bisa dicuri oleh para, para jin, pada saat itulah para jin itu mencari sebab Mengapa sampai mereka tidak dapat lagi mencuri berita dari langit? Itu yang pertama yang yang kedua yang yang pertama pertanyaan saya Ustaz. Yang kedua, saya pernah mendengar berita membaca suatu uh, berita bahwa para malaikat itu tidak bisa membaca Quran. Bagaimana pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang betul sekali dahulu para jin itu ya, setan-setan dari kalangan jin dengan bebasnya bisa mencuri berita dari langit. Setelah itu dijaga. Dijaga tapi bukan berarti mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya. Hanya saja kalau mereka melakukannya mereka akan dilempari bintang oleh para malaikat. Maksudnya dilempari bintang adalah potongan bintang. Ya. Bukan bintang semuanya. Kalau bintang semuanya besar sekali. Ya. Tapi tetap mereka bisa mendengarkan. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin ayat ke-9. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Siapa yang mau mendengarkan sekarang, sekarang itu adalah setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Ya, setelah beliau diutus, maka dijaga supaya wahyu lebih terjaga. Ya, makanya disebutkan siapa yang mendengarkan sekarang mereka akan dilempar oleh shihabar rosada, uh, eh, potongan bintang yang terus mengawasi mereka maksudnya para malaikat yang menguasai mereka dengan potongan bintang tersebut dilemparkan kepada mereka. Iya. Tapi hadis tadi menunjukkan mereka masih melakukan, mereka ambil resikonya. Subhanallah. Iya. Demi menyesatkan manusia, demi mengkafirkan manusia, mereka ambil resikonya. Iya, walaupun terkena lemparan bintang. Ya. Jangan tanya apa akibatnya terkena lemparan bintang, saya nggak tahu. Iya. Ini berita-berita gaib, kita nggak mungkin bisa apa namanya mengambil kesimpulan dia jadi begini dan begitu karena ini berita-berita gaib. Kita hanya beriman sebatas apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, termasuk ungkapan yang kedua, pertanyaan yang kedua, malaikat tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Ini sepatutnya kita jangan mengatakan demikian kecuali ada wahyu atau ada dalil. Ya. Kalau nggak ada dalil, jangan kita katakan. Ya. Akan tetapi kalau yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril, sudah jelas batil. Ya. Karena malaikat Jibril yang yang menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Al-Quran. Bagaimana mungkin beliau tidak bisa baca? Beliau yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam hadis Ibnu Abbas, malaikat Jibril ketika bulan Ramadan setiap malam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam Yudarisuhu Al-Qur'an. Ya. Mengajarkan kembali Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sudah diajarkan diajarkan kembali. Ya. Beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang dimaksud malaikat nggak bisa baca Al-Quran adalah malaikat Jibril, maka itu sudah jelas batil. Tapi kalau malaikat yang lain, maka kita nggak boleh berbicara apa-apa kecuali sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak dalil sudah, mending diam, ya, tidak mengucapkan apa-apa. Ya. Jadi ini perkara-perkara gaib kita nggak mungkin tahu kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, barangkali demikian. Wallahu alam. Ya. Ada tadi cukup pak ya, baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufik Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh